Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ila yaumiddin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini dan insyaallah selanjutnya besok pagi kita akan mengkaji salah satu arkan al-iman al-arkan Islam salah satu dari rukun Islam yang sangat agung yang sesaat lagi akan kita songsong dan akan tiba yaitu as khususnya siamu Ramadan. Siamu Ramadan memiliki ahkam, memiliki hukum-hukum wa adab dan punya adab-adab dan ketentuan-ketentuan sehingga benar-benar seperti yang kita harapkan manfaat dan kegunaannya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan sebulan penuh imanan karena dorongan iman bukan karena kebiasaan bukan karena ikut-ikutan tetapi apa karena iman yang mendorongnya berbuat dan dia tahu ini merupakan ajaran Allah, perintah Allah, petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahtisaba. Kemudian diharapkan ganjaran pahala dari Allah Azza wa Jalla. Diharapkan balasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwasanya seorang ketika beramal kebaikan tidak mengapa dia mengharapkan surga Allah dan tidak mengapa pula dia takut akan neraka Allah di dunia orang bekerja saja cari upah, apalagi di akhirat Allah yang sudah menetapkan upahnya. Maka tidak mengapa orang mengharapkan upah dari Allah Tabaraka wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka Allah Tabaraka wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Subhanallah, sangat agung Ramadan ini. Maka cocok Nabi mengatakan, "Atakum syahrun mubarak." telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. disebut oleh para ulama kita secara bahasa al-kaffu wal imsak. Menahan diri dalam segala hal dari segala apapun kita menahan diri kita maka ini kita dikatakan saum kita dikatakan berpuasa. Tidak bicara, ini namanya puasa. Puasa apa? Puasa tidak bicara. Tidak makan itu juga puasa. Tidak minum itu juga puasa. Tidak mau duduk, ini juga namanya puasa. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Maryam ayat 26, "Inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallima al-yawma insiya." Maryam berkata, aku bernazar kepada Allah untuk puasa. Menahan diri. Menahan diri dari apa? Salanu kaliman liyawma insiya. Hari ini aku tidak akan berbicara dengan siapapun. Maka orang tidak berbicara, ini juga namanya puas, puasa secara bahasanya. Baik, ada pun istilah. Dan ini yang kita inginkan adalah al insaf Menahan diri. Anil ta'ami wal syarabi wal dari makan, minum, berhubungan intim biniyatin khalisatin lillahi azza wa jalla dengan niat yang ikhlas karena Allah fi jami'in nahar di seluruh siang itu min tulu'il fajr sadiq ila ghurubis syams dari terbitnya fajar sadiq sampai tenggelamnya matahari ini dikatakan saum di dalam syariat Islam Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan puasa yang sangat besar disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis Qudsi dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi bersabda, Allah berfirman, "Kullu 'amal ibni Adam lahu." Seluruh amal ibadah anak Adam ini lahu punya ganjaran tersendiri yang ditetapkan oleh Allah. Salat berjamaah 27 derajat. Orang salatul jenazah satu qirat. Orang mengantar jenazah ke pekuburan disolat dengan dengan mengantarkan dua qirat. Satu qirat minimal seperti gunung yang sangat besar. Sudah jelas ketetapan dan ketentuannya. Wal hasanatu bi asyri amsalha, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 ila 700 dhar sampai 700 kali lipat. Illa siyam. Kecuali puasa, puasa tidak ada kelipatannya. Kenapa? Fa innahu li. Puasa itu milikku kata Allah Azza wa Jalla wa ana ajzi aku yang akan membalasnya dan Allah ketika membalas tanpa ada hitungan para jamaah beda dengan kita ngangkatin barang sedikit ngasih 50 ribu kebanyakan katanya mau ngasih 10 ribu terus sedikit kalau Allah tabaraka wa ta'ala tidak ketika memberikan balasan kepada hambanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih man ham dalam Sahih Muslim man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah Siapa yang berangan-angan bertekad berbuat baik, tetapi ada penghalang tidak jadi dia berbuat baik, Allah catat baginya satu kebaikan sempurna. Kalau dilaksanakan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 7 700. Sebaliknya waman hamba bi sayyi'atin falam ya'malha. Siapa yang berangan berbuat buruk, dia tidak jadi mengerjakan keburukan. Kutibat lahu hasanah. Allah catat baginya satu pahala. Subhanallah. Maka apa yang di sisi Allah Azza wa Jalla tidak ada hitungannya. Lebih-lebih puasa ini Allah katakan, fa li wa ana ajzi Puasa itu milikku dan aku pula yang akan memberikan balasan dan ganjaran. Dikatakan puasa ini milik Allah kenapa? Karena puasa ini lebih jauh dari riya. Jauh dari riya. Orang tidak tahu kita puasa apa tidak kecuali kalau diuji. Silahkan minum pak, oh maaf saya puasa. Baru ketemu. Tapi orang sholat semua tahu orang sholat. Orang berzakat orang bisa tahu orang itu berzakat. Orang berhaji orang bisa tahu orang itu berhaji. Tapi orang puasa tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian orang mau tahu dia puasa apa tidak ketika diuji dengan makanan dan minuman dan maksiat. Maka itu sebabnya Allah katakan innahu li wa ana ya milikku aku yang akan memberinya balasan. Fawallahi Au fawallazi nafsu Muhammadin biyadih. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La khulfatu famis sa'im. Bau mulut orang yang berpuasa. Atyabu indallah min rihil mis. Lebih wangi di sisi Allah dari wanginya kasturi. Kasturi minyak wangi yang paling wangi disebutkan dalam syair Arab ya wa innal miska wa innal miska min ba'di damil ghazali sesungguhnya kasturi ini diciptakan dibuat oleh Allah dari sebagian darah menjangan darah kijang. Subhanallah. Dia adalah minyak wangi yang paling wangi para ikhwan. Dan dikatakan bau mulutnya orang berpuasa lebih wangi dari kasturi tersebut. Allah Akbar. Hadis ini sahih. Ikhwani, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian masalah yang kedua. manzilatul sa'imus sabir kedudukan orang yang puasa dan bersabar dari sahabat Abu Hurairah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa syakir orang yang makan dan bersyukur bagaimana bersyukurnya masuk rezeki alhamdulillah jangan tunggu ya minum minum ya bismillah eh, Alhamdulillah. Kalau nggak ada e'nya bagaimana? Sepi. La. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah yuhibbu minal abdi an ya'kul al akalata fayahmaduhu 'alaiha. Allah mencintai seorang hamba ketika makan dia puji Allah azza wa jalla. Baik ada alarm peringatan sudah kenyang apa tidak kenyang, setiap masuk rezeki katakan alhamdulillah. Nah, kedudukan orang yang makan dan bersyukur bimanzilatis ini sabir seperti orang berpuasa yang penuh dengan kesabaran. Dengan demikian ikhwan, orang berpuasa sabar sama kedudukannya dengan orang yang makan dan ber bersyukur kepada Allah. Syukur yang paling besar adalah orang bertauhid, jangan syirik. Kenapa? Banyak mengatakan saya kalau sukses mau potong kambing di kubur keramat ini di wali ini dan semisalnya ini merupakan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala ingat Allah berfirman dalam surah al-waqi'ah wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun kalian jadikan rizki yang diberikan oleh Allah kalian dustakan rizki yang diberikan oleh Allah kalian dustakan bagaimana Allah yang ngasih rizki syukurnya kepada makhluk turun hujan bukan mengatakan alhamdulillah tetapi mengatakan apa hujan turun karena bintang ini hujan turun karena bintang ini Baik. Dengan demikian ikhwan, syukur yang paling besar adalah bertauhid sebagaimana dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, "Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin." Allah lah kalian sembah dan jadilah kalian orang-orang yang bersyukur. Orang kalau belum mentauhidkan Allah, masih berbuat syirik, datang ke paranormal, dukun dan semisalnya, punya azimat dan semisalnya, minta sama wali kubur dan semisalnya sekuatnya dia mengatakan alhamdulillah dia belum dikatakan orang-orang bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian puasa dibagi menjadi dua. Fardun wa naflun. Puasa wajib, puasa sunnah. Yang wajib ada tiga. Ramadan, nazar, kafarah. Ramadan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ya berikutnya dan berikutnya faman syahida minkum syahra falyusum siapa yang hadir ketika Ramadan tiba wajib baginya untuk berpuasa Baik, yang kedua puasa sunnah, tatawu Ini banyak Senin Kamis. 13, 14, 15 ya ayyamul bid. 6 hari di, di bulan Syawal. Hari Arafah. Tanggal 10 Muhar, Muharram ditambah dengan 9 Tasu'a dan Ashura. Kemudian puasa ada Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Ini adalah puasa-puasa sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah berikutnya arkanus siyam, rukun puasa. Seluruh ibadah punya arkan. Asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah punya rukun. La ilaha nafyun illallah isbat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Ini nafyu, peniadaan. Illallah yang berhak disembah hanya Allah. Ini isbat. Demikian juga salat punya rukun. Demikian juga zakat. Demikian juga haji. Demikian pula puasa punya rukun. Rukun ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' di atasnya dibangun kebenaran dan keabsahan perkara tersebut. Ada rukun sahlah dia. Tidak ada rukun, tidak sah dia amalan tersebut. Baik, rukun puasa yang pertama adalah an-niyah. Niat. An-niyah para ulama menjelaskan qasdu syai' muqtarinan bifi'lihi. Menginginkan sesuatu berbarengan dengan pelaksanaannya atau setelahnya atau sebelumnya. Niat puasa ini di hati. Dan niat seluruh ibadah di hati. Oleh karena itu, telah datang seseorang di dekat Ibnu Umar dibawakan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami' Al-Ulum wal Hikam ketika mensyarah hadis innamal a'malu binniyat ada orang mengatakan Allahumma inni nawaitul hajj di dekatnya Ibnu Umar Ya Allah aku berniat haji katanya. Apa kata Ibn Umar? Ya fulan. Atu'allimullah biniyatika. Apa kamu mau ngasih tahu Allah niatmu? Apa kamu mau mengajar Allah niatmu? Mau mengajari Allah apa niatmu? Oleh karena itu Imam Nawawi rahimahullah Syafi'i dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhazzab, ijma' para, para ulama niat itu tempatnya di hati, bukan dilafazkan dengan mengatakan nawaitu sauma ghadin atau kalau dia salat usolli fardal dan semisalnya, ini adalah bukan niat. Niat itu adalah kehendak hati untuk berbuat sesuatu itu dikatakan niat. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan niyatu al-aqil. Orang berakal tidak pernah akan hilang dari niat. Karena apapun perbuatannya mesti berangkat dari kehendak hatinya. Beda dengan orang gila, sengaja majang diri di depan rel kereta api atau di jalan raya. Kenapa? Ini padahal bahaya. Orang sehat nggak mungkin seperti itu. Tapi ini orang gila. Dengan demikian, niatu niyatu mahalluhal qalb wa talaffuz biha melafazkannya adalah bid'ah, tidak ada tuntunan dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari al-Imam Syafi'i pun rahimahullah tidak ada para jamaah. Baik. Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla dalam al Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud tidaklah mereka diperintahkan dengan seluruh ibadah ini melainkan semuanya harus ikhlas murni benar-benar karena Allah karena Allah bagaimana yang mendorong kita berbuat itu Allah dan kita pun berbuat pengen dilihat sama Allah bukan berbuat karena manusia, dorongan manusia, atau dilihat oleh manusia. Kalau dilihat oleh manusia, maka ini adalah namanya ria mempertontonkan amal ibadah kita. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika dia berhaji, dia bertalbiyah lebih, Allahumma umratan aw hajjatan la fihi ma wala sum'ah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk berhaji dan berumrah. Tidak ada ria mempertontonkan orang di dalamnya. Tidak ada pula sum'ah memperdengari orang. Maka di zaman ini ria ini sangat-sangat fatal dan bahaya pada jamaah. Kenapa? Mau berangkat haji mesti pasang pelang pada jamaah. Papan pengumuman. Bahkan mungkin seperti caleg ya harus pasang foto apa dan segalanya nasallallahu alaihi wal ingat jaga niat ini para ikhwan jaga ya jadi apapun ibadah ini kita terdorong berbuat itu karena Allah memerintahkan dan kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran dan balasan dan kita ingin memperlihatkan Allah dilihat oleh Allah maka dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "I'malu, fasayarallahu amalakum." Allah, Allah, Allah, Allah juga Allah berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum." Katakanlah ya Muhammad, "I'malu, berbuatlah kalian, Allah akan lihat amal ibadah kalian." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Innamal a'malu binniyat." Amal apapun mesti disertai dengan niat. Para ulama hadis menjelaskan hadis ini. Al-amalus salihah hasilatun binniyatus salihah. Amal saleh mesti dibarengi dengan niat yang saleh. Amal yang saleh mesti dibarengi dengan niat yang saleh. Baik. Wa inna likulli imri'in Setiap orang itu dia akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya Allah dan Rasulnya, dia akan dapatkan. Tapi kalau niatnya dunia, dia pun akan dapatkan. Maka hati-hati yang namanya niat. Perhatikan yang namanya niat. al Mubarak rahimahullah berkata, Ta'allamun niyah, fa'innaha ablahu minal amal. Pelajari niat ini. Dia lebih dahsyat daripada amalan warubba amalin sagirin tukabbiruhun niyah banyak amal yang kecil dia menjadi besar karena niat warubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah banyak amal yang besar bisa menjadi kecil gara-gara niat niat para jamaah Bayangkan Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, "Wa fi ahadikum shadaqah." Orang menggauli istrinya bersedekah pada jamaah. Dia berhubungan intim dengan istrinya, dia bersedekah. Sahabat heran. Nabi eh, sahabat mengatakan ya bertanya kepada Rasulullah alaihi wasallam ayadau ahaduna syahwatahu kana alaihi ajrun Ya Rasulullah, seorang meletakkan syahwatnya pada tempatnya dia dapat pahala. Qala na'am. Nabi katakan iya. Ara'aita lau ja'alahu fi haram akana alaihi wizrun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba engkau bayangkan, engkau renungkan. Andai kata syahwatnya diletakkan pada yang haram, apakah dia mendapatkan dosa? Iya ya Rasulullah mendapatkan dosa. Demikian juga ketika diletakkan pada yang halal dia akan mendapatkan banjaran pahala dari Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan niat untuk Ramadan mesti ada sebelum subuh. Sebagaimana Nabi bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Khuzaimah dan juga dari jalannya Abu Dawud Nabi alaihi salatu wasallam bersabda man lam yujmi' as-siyam qabla al-fajr fala siyam lah siapa yang belum ada keinginan berpuasa sebelum subuh untuk hari besoknya maka tidak ada puasa baginya harus ada keinginan puasa sebelum subuh untuk hari besoknya baik Para ulama menjelaskan bagaimana indikasi indikator-indikator dia itu punya niat. Ya. Fala yakhfa anna ya hiya mujarradul qasdu ila syai'. Namanya niat itu berkeinginan untuk berbuat sesuatu itu namanya niat. Punya angan, punya keinginan berbuat itu sudah dikatakan apa? Niat. Min sibar amrin akhar. Tidak perlu ada embel-embel yang lain. Walaraiba tidak diragukan man qama fi waktu sahar. Siapa yang bangun di waktu sahur, mewafa makan makan sahur. Wajana wala ta'amahu wa syarabahu. Dia makan, dia minum di waktu itu yang biasanya tidak pernah bangun bangunnya kapan kalau kamat saja baru bangun subuh baru bangun. Tapi ini enggak. Besok mau puasa, bangunnya jam 4. Setengah lima sudah mulai makan. Tidak seperti di kebiasaan kehidupannya setiap hari. Fakat hasalallahu qasdul mu'taba ini sudah dikatakan dia punya niat. Atau kita sholat tarawih, sholat isya, kita sudah tarawih berjamaah di masjid. Yang biasanya setiap malam mau witir satu rakaat saja beratnya minta ampun. Witir berat. Tapi ini apa? Tiba-tiba bangun dia itu 11 rakaat atau 13 rakaat. Enggak biasa. Berjamaah lagi di masjid. Ini indikator indikasi menunjukkan besok itu dia mau buat puasa. Lebih dekat lagi di itu dengan dia makan makan sahur. Sudah cukup ini merupakan bentuk dari azam tekadnya untuk berpuasa pada pada hari esok esoknya. Baik. Adapun puasa sunnah Pagi orang boleh berniat. Penjelasan lima Menawi rahimahullah yang penting sebelum zuhur dia belum makan, belum minum, belum melakukan pembatal. Kalau memang ingin puasa, boleh sejak sebelum zuhur itu dia berniat untuk puasa. Boleh. Adapun puasa wajib mesti di malam harinya. Baik itu Ramadan maupun puasa qadha maupun puasa nazar maupun puasa kafah, kafarah harus sebelum subuh. Baik. Kemudian rukun yang kedua, al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubish syams. Tahan diri dari segala yang membatalkan. Ingat para ulama kita menjelaskan, laisus siyam min al-ju'i wal atash. Bukan sekedar puasa, tidak makan, tidak minum. Haus, dahaga, lapar bukan itu sekedar nama eh, bukan itu namanya puasa atau bukan itu saja nama puasa walakin as-siyam man samat jawarihu anil asam tetapi namanya puasa adalah puasa seluruh anggota badannya dari dosa dan maksiat puasa seluruh anggota badannya dari dosa dan maksiat para ulama kita menjelaskan ada larangan-larangan khusus kaitannya dengan puasa. Kalau dilanggar membatalkan puasa, makan, minum, jima, muntah dengan sengaja. Ini kalau sengaja dilakukan ini, karena ini larangan khusus berkaitan dengan puasa, batal puasanya. Dan ada larangan-larangan tidak ber, tidak khusus berkaitan bohong. Namanya bohong kapanpun tetap tidak boleh. Tetapi ketika berpuasa lebih tidak boleh. Bisa berimbas kepada batalnya pahala puasa atau mengurangi pahala puasa meskipun puasanya sah. Gugur kewajiban iya, tetapi dapat upah tidak. Kedip, bohong. Qaul zur kata-kata palsu dusta, sumpah palsu, sumpah dusta. Allahu warafat berbuat sia-sia, usil, teriak-teriak, omongan kotor, omongan-omongan membawa kepada jima, hubungan intim dan semisalnya, mensifati aurat wanita dan semisalnya. Perkara-perkara ini kalau dilaksanakan, ini larangan kapan saja, tidak hanya khusus dengan puasa. Maka kalau dilaksanakan puasa akan lebih dahsyat mengakibatkan pahala puasa itu habis kalau tidak berkurang. Maka tahan diri dari segala yang membatalkan. Dari terbit fajar sadiq tibanya waktu subuh sampai tenggelamnya mata matahari. dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr thumma atimmu as siyama ila al-lail makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih-putihnya pagi di arah terbit matahari dari benang hitam hitamnya malam beriringan putih pagi dengan hitam malam habis beriringan jalan jadi Allah Azza wa Jalla perintahkan kita makan minum sampai datang waktu subuh. Summa atimmus sempurnakan puasa itu sampai malam. Malam dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Abi Aufa, "Idza aqbala al-lailu min hahuna kalau malam itu datang dari timur, maka kalau mau ngelihat malam lihat timur dulu. Wa adbaran naharu min ahuna. Siang menghilang dari barat. Wa gharabati syamsu. Piringan matahari, bundaran matahari itu belah hilang, lenyap. Faqad aftar saim. Yang berpuasa telah boleh untuk berbuka. Jangan tunggu gelapnya para jamaah. Karena gelap itu bukan itu dikatakan awal malam. Tapi dikatakan malam itu adalah awalnya timur mulai bergelap, siang tidak ada di barat, kemudian piringan matahari bundarannya itu sudah menghilang dari pandangan mata kita. Ini sudah dikatakan malam. Baik. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dua rukun pondasi asasi dalam berpuasa, niatus khalifah, jangan dia berpuasa karena supaya sehat. Dan ini bedanya niat ketika orang puasa ingin operasi, ketika orang puasa karena ingin cek darah, dengan orang yang berpuasa mencari pahala dari Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan dari fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Masalah yang ketiga. Alaman tajib. Siapakah orang-orang yang wajib untuk berpuasa? Alal muslim, orang Islam. Orang kafir dituntut untuk berpuasa dan dituntut untuk masuk ke dalam yang mengesahkan kuasa mereka itu Islam. Oleh karena itu para ulama usul fiqh bertanya, halil kuffar mukhatabuna bi furu'is syariah? Apakah orang kafir dituntut untuk melaksanakan cabang-cabang syariat? Sholat, zakat, puasa, haji, dan yang lainnya. Dijawab oleh para ulama kita, iya. Dituntut mereka untuk melaksanakan cabang-cabang Islam, cabang-cabang syariat ini. Dan yang menjadikan sah cabang-cabang tersebut yaitu is Islam. Dalam surah Al-Mudassir Allah berfirman, Masalah fi saqar. Hai orang-orang kafir, apa yang menjadikan kalian masuk dalam neraka saqar? Qalu lamna nakum minal musallin, kami tidak salat. Walam nakunu ta'imul miskin, kami tidak memberi makan fakir miskin. Wa kunna nakhudu al khaidin. Kami sering ngumpul dengan orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka orang kafir dituntut untuk melaksanakan syariat Islam dan apa yang menjadikan syariat Islam itu sah untuk dikerjakan itu Islam masuk ke dalamnya. Nah, dengan demikian yang wajib untuk berpuasa adalah muslim. Kalau dia kafir, tidak sah puasanya sampai dia masuk Islam. Yang kedua, al-aqil. Orang yang berakal, anak kecil belum wajib. Yang ketiga, al-baligh. Al-aqil anak orang gila tidak wajib. Al-balik anak kecil tidak wajib, harus balik. Islam berakal sehat, balik. As-sahih sehat tidak sakit. Al-muqim dia berdomisili, tidak pindah-pindah, tidak musa musafir. Wajib an takun al-mar'atu tahiratun min al-haid nifas. Wanita harus suci dari haid dan nifas. Ini orang-orang yang wajib melaksanakan puasa ikhwan. Dalil yang menunjukkan tidak wajib orang gila berpuasa, orang yang belum balik tidak wajib puasa, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Rufi al-qalam an salasah Allah mengangkat pena, tidak mencatat. Ingat Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Apa yang terlontar dari kata-kata kita ini ada raqib, atid. Apa arti raqib? Ai hadir, raqib mengintai. Atid hadir. Hadir mengawasi. Bukan Rokib Atid itu nama malaikat. Ini perlu diperhatikan ini di masyarakat banyak beredar. Siapa nama pencatat amal baik, amal buruk, Rakib Atid? Tidak benar. Siapa nama pencabut nyawa? Israel. Tidak benar. Namanya malakul maut, sifat mereka, nama mereka. Yang mencatat kiri kanan ini, ya, tidak ada namanya. Sifatnya rakib mengintai, asid hadir. Hadir mengintai kita. Baik. Rufi al-qalam salasa. Allah mengangkat pena dari tiga orang, tidak dicatat amalnya. Anin naim hatta yastazkir. Orang yang tidur sampai dia bangun. Maka orang tidur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa min naumi, laisa fin naumi tafrid." Tidak ada namanya tidur itu tafrid berlebih-lebihan. Innama at-tafrid yang namanya berlebih-lebihan mengakhirkan satu waktu yang ada sampai masuk waktu berikutnya. Datang waktu zuhur, ayo sholat zuhur. Ya, ya, sebentar lagi, sebentar lagi. Akhirnya datang waktu asar baru dia sholat zuhur. Ya, atau datang asar ya sebentar lagi katanya datang waktu maghrib datang maghrib ada sekali-kali saja isya katanya akhirnya apa azan kamat zuhur empat kamat asar empat kamat maghrib tiga kamat isya empat diborong sekaligus Allahu Akbar ajaran mana ini para jamaah Nabi membolehkan kalau kepepet dan terpaksa jamaah zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Keadaan kepepet, baru boleh. Ya, ini ndak digabung semuanya. Zuhur, asar, maghrib, isya, bahkan mungkin sekali-kali subuh. Baik. Wa anis hatta yahtalim. Anak kecil sampai dia bermimpi basah. Berarti balik. Dan ingat, tanda balik ada tiga. Mimpi basah, atau tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan atau wanita dengan haid. Ihtilam mimpi basah tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan atau haid bagi wanita. Hanya ini tiga tandanya. Adapun kalau suaranya berubah belum tentu. Jangan-jangan banyak makan sambal dia. Ya, belum tentu. Ya, ini tanda-tanda disebut masyarakat. Wah ini suara anak ini kok begini? Jangan-jangan dia balik ini katanya. Ya, baik. Kemudian yang ketiga wa anil majnun hatta yaqil. Orang gila sampai dia berakal. Ketiga ini tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian dalil yang orang tidak mukim atau musafir atau orang sakit tidak wajib puasa firman Allah dalam Al Baqarah فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ maridan أَوْ ala safarin fa'iddatun min أَيَّامٍ ukhra siapa di antara kalian sakit dan ingat, sakitnya punya syarat. Pertama, an yazida maraduh. Kalau dia puasa bertambah sakit. Yang kedua, an yukhsha ta'akhuru shifaihi. Kalau dia puasa, semakin telat sehatnya. Yang ketiga, idza shoma yuhliku nafsahu. Kalau dia puasa, ia merot Ya, kalau dia puasa, dia sakit dan berbahaya kalau dia berpuasa dalam keadaan sakit. Ini kriteria sakit yang membolehkan orang untuk tidak berpuasa. Jangan sakit tangan sedikit. Loh, kenapa tak puasa? Sakit tangan saya ini. Ini mazhab zahiriyah, bukan mazhabnya yang kuat para jamaah. Sakit kepala, kenapa tak puasa? Sakit kepala. Sakit kaki kenapa nggak puasa? Sakit kaki bukan para jamaah. Bertambah sakitnya akan lambat sehatnya. Kalau puasa akan berbahaya jiwa jiwanya. Baik firman Allah Azza wa Jalla, "Faman kana minkum maridun aw ala sabar" atau dia musafir. Musafir zaman sekarang pakai pesawat enak. Allah berfirman dalam surat Maryam, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Allah tidak lupa di akhir zaman itu ada pesawat. Dan Allah sudah menyatakan dalam surat yang lain, "Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun." Khail kuda, bighal perkawinan keledai dengan kuda, bagal namanya. Wal himar kemudian keledai litar kabuha kalian tunggangi wazina dan sebagai perhiasan wa yakhluqu ma la ta'lamun dan Allah ciptakan apa yang kalian tidak ketahui di zaman itu sekarang muncul pada jamaah, mobil burung besi terbang tidak tahu apa lagi selanjutnya apa yang muncul para jamaah. Allah ciptakan apa yang kalian tidak ketahui. Dengan demikian, Nabi bersabda dalam riwayat Bukhari Muslim, "As-safaru qit'atun minal azab." Musafir ini potongan dari azab. Seorang akan tercegah makannya, minumnya, tidurnya. Kalau sudah selesai musafir, cepat kembali ke keluarganya. Dengan demikian, safar apapun tetap membolehkan orang untuk berbuka puasa. Anak kecil mesti dilatih pada jamaah sebagaimana disebutkan oleh Ar-Rubai' Ar-Rubai' binti Muawwiz dia berkata Nabi alaihi salatu wassalam mengirim berita kepada sahabat Ansor untuk puasa Asyura sebelum datang Ramadan Asyura wajib maka ingat ahlu sunnah yang dilakukan Asyura berpuasa ditambah dengan Tasu'a supaya menyelisih Yahudi 9 dan 10 kalau orang Syiah, rafidah, bukannya puasa tetapi apa? Melukai diri. Hari penyesalan katanya. Dan ini jelas jauh dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad puasa kok dia ngeluarin darah. Kenapa? Tanggal 10 Muharram terbunuhnya Al-Husain. Ahlu sunnah tidak demikian caranya. Ahlu sunnah adalah berpuasa mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. jadul Husain mengikuti kakeknya Husain. Ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi mengatakan, siapa yang sudah berbuka tahan, puasa terus. Siapa yang belum berbuka, lanjut puasa. Maka sahabat ini melatih anak-anak mereka untuk puasa ya dibuatkan mainan dari wall bulunya domba itu kalau anaknya lapar dikasih mainannya sampai tenggelam matahari begini cara para sahabat mendidik anak-anak mereka untuk berpuasa ya ya kalau kita mungkin ah puasa setengah hari aja latihan dulu kalau sahabat masya Allah iman mereka para jamaah nangis kasih mainan Mau cari makan, kasih mainan. Mau cari makan, kasih mainan. Sampai tenggelam matahari. Dengan demikian, puasanya anak kecil ini sah dan mesti dilatih untuk berpuasa. Masalah yang keempat, ada busiam, adab-adab tatkala berpuasa wajib untuk diperhatikan. Al Al-adabul awal. Adab yang pertama as-suhur, makan sahur. Jangan tidak makan. Nabi alaihi wasallam bersabda dalam hadis dan riwayat Imam Al-Bukhari Muslim, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakah." Makan sahur karena pada makan sahur itu ada keberkahan. Apa barokahnya? Kalau kita makan sahur dan mengikuti cara Nabi makan sahur bagaimana? Agak lambat, jangan terlalu pagi. Lambat-lambat. Jangan terlalu pagi. Apa barokahnya? Jam 10 masih kenyang. Jam 11 masih kenyang, jam 12 pun masih kenyang suara jamaah. Inilah berkah yang nyata mengikuti sunnah. Oleh karena itu Nabi bersabda dalam hadis yang lain, dalam riwayat Muslim, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatus sahar." Perbedaan puasa kita dengan Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Jangan tidak makan sahur. Maka Nabi mengatakan tasaharu walau bijar atima makan sahurlah kalian meskipun hanya dengan seteguk air. Idriwayat oleh Imam Ibnu Hibban. Dan yang terbaik untuk makan sahurnya adalah pakai kurma kalau bisa. Karena penuh dengan gizi kurma ini para jamaah. Ingat Maryam waktu melahirkan apa kata Allah? وهزي إليك بجذع النخلة تساقط alayki رطبا جنيا goyangin pohon kurma itu akan berjatuhan kurma yang baru matang. Banyak gizi pada jamaah. Dan disebut oleh para peneliti kurma ini orang sudah makan pun bagus dimakan namanya buah kurma ini. Adapun buah yang lain para jamaah dalam kesehatannya diambil dari firman Allah dan disebut oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, buah dulu baru makan. Maka lima Ibnu Qayyim menjelaskan, terutama buah semangka, buah semangka ini baris, sifatnya dingin. Dan ketika dimakan ke perut kosong sebelum masuk makanan akan membersihkan perut itu dari banyak kotoran. Allah berfirman dalam suratul Waqi'ah, "Wa fakihatan wa mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun." Buah-buahan dulu baru disebut daging burung. Maka apa? Makan buah, baru makan daging. Ini bagus. Nah kurma ini para jamaah pun dimakan dia bagus. Sebelum makan juga dia bagus. Setelah makan pun dia bagus. Enak dikonsumsi oleh lambung kita dan perut kita. Subhanallah. Maka Nabi bersabda, Ni'ma suhurul mu'min at-samar. Sebaik-baik makan sahurnya orang beriman itu kurma. Kalau ada, ya kalau nggak ada apapun, mau pisang ke mau apa, yang penting jangan tidak makan sahur. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menjelaskan, "Idza sami'tumun nida, kalau kalian mendengarkan azan, wal ina'u fi yadi ahadikum, bejana masih di tangan ini, fala yadhahu jangan dilepas hatta yaqdiya hajatahu minhu sampai dia selesaikan yang di tangannya ini sampai seperti ini Nabi menganjurkan kita makan sahur para jamaah ini pengecualian tentunya ini rukhsah Umar juga selagi megang minuman azan Umar tanya kepada Nabi ya Rasulullah, saya lanjutin apa yang saya lepas katanya. Lanjut kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai seperti para sahabat saking mengakhirkan makan sahur. Maka dikatakan oleh para sahabat Nabi, karena ashabu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam asra'un nas iftara. Paling cepat berbuka Wa abta'uhum sahura. Paling lambat makan sahur. Jangan dilupakan yang namanya makan sahur ini. Dan waktu yang paling afdal adalah yaitu qubail al-fajar sebelum tibanya fajar tersebut yaitu agak akhir. Adab yang kedua. Di antara adab ketika orang sedang melaksanakan siamu Ramadan yang mesti diperhatikan ta'jilul fitr segera berbuka puasa. Maka sampai diistilahkan berbuka ini takjil katanya. Ya, maka kalau dia takjil jangan lambat-lambat. Oh tunggu dulu masih lima menit ini katanya belum gelap. Ya kan? Tenggelam matahari, bismillah. Dia azan maupun tidak azan. Karena jangan-jangan yang azan dia dulu berbuka, berbuka dulu baru dia azan. Ya, baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur." Senantiasa manusia ini baik. Dalam riwayat yang lain, "La yazalun nas ala sunnati." Senantiasa manusia ini di atas sunnahku selama mereka mempercepat buka puasa dan memperlambat makan makan sahur. Nabi alaihi wasallam kalau dia ingin berbuka, Nabi suruh orang melihatkan matahari. Kalau sudah kelihatan, tenggelam, ya Rasulullah tenggelam matahari. Aftara, Nabi Wasallam segera berbuka. Maka riwayat Abdullah bin Abi Aufa, Nabi dalam perjalanan, Nabi meminta kepada sahabat bilang turun siapkan kami untuk berbuka. Dalam riwayat Al-Bukhari. Bilal berada di atas unta mengatakan, Ya Rasulullah tunggu, ini belum. Nabi bilang, Inzil fajdah lana, turun siapkan kita. Akhirnya Bilal turun, langsung Nabi berbuka. Apa kata perawi hadis? Lau taro'aha ahaduhum. Dalam riwayat tersebut, ala ba'irihi laro'aha. Andai kata ada yang mau naik di ontanya ngelihat matahari, dari onta itu masih kelihatan mataharinya para jamaah. Tetapi Nabi di bawah. Hukum orang di atas tidak sama dengan hukum orang di, di bawah. Ketika orang lantai 15, kemudian ada lantai 1 di hotel. Di lantai 15 matahari masih kelihatan, tapi di bawah sudah gelap, sudah tidak kelihatan. Yang di bawah lebih duluan berbuka daripada yang di atas. Al-hukmu yaduru ma'allati wujudan wa adama. Hukum mengikuti sebabnya. Ada sebab, ada hukum, tidak ada sebab, tidak ada hukum. Ada matahari jangan dulu berbuka, tidak ada matahari silahkan berbuka. Lalu Nabi mengatakan idza aqbala lail min hahuna, kalau malam datang dari timur, wa adbara naharu min hahuna, siang menghilang dari barat, wa gharabatis syamsu, piringan matahari ini menghilang sudah, faqad afṭara shaim, telah berbuka orang-orang yang berpuasa. Demikian ikhwan, kita lanjutkan insyaallah setelah uh, badal isya insyaallah ya kita